Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Kita kembali biidnillahi ta'ala wa bi'aunihi wahdah melanjutkan kajian kita barakallahu fikum kajian kitab Mawridul Adab Zullal al Mawridu Al-Adab Az-Zullal fi man tuqida ala ba'dil manahij ad-da'wiyah min al-aqaid wal a'mal li fadilati Syekh Al-Imam Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi rahmatullahi taala alaihi dan pada pertemuan yang lalu kita masih pada mukaddimah atau kata pengantar dari Al-Allamah Rabi' ibn Hadil Madkhali hafizahullahu taala tentang kitab ini dan beliau mengenalkan isi dan menjelaskan beberapa bab beliau jelaskan secara ringkas tidak panjang lebar dan berisi juga tentang sedikit sanggahan dan bantahan beliau terhadap beberapa kelompok dengan mengambil penjelasan barakallahu fikum atau memaparkan sedikit tentang beberapa bab dari kitab guru beliau ini kitab awal al-mauridu al-adab az-zullal barakallahu fikum dan beliau sampai menyebutkan betapa celakanya sebuah umat yang dipimpin atau dituntun oleh seseorang diserahkan kepada pihak yang akan menjerumuskan kepada abbalal kepada kesesatan, kepada al-halak, kepada kebinasaan, dan na'udzubillah kepada neraka jahanam. Barakallahu fikum. Dan bab ke-10 yang terakhir yang kita baca bab di mana Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullahu taala ber, berbicara serta membahas tentang jama'atu at-tabligh. Bahkan beliau mengambil dan mengintisarikan poin-poin kesesatan dan poin-poin penyimpangan sampai pada 25 poin penyimpangan. Walaupun kata Syekh Rabi, kenyataan dan faktanya kesesatannya ada pada diri mereka pada jamaatut tablik jauh lebih banyak daripada 25 poin tersebut. Dan beliau juga menjelaskan bahwa kedua kelompok Ikhwanul Muslimin, Al-Ikhwanul Muslimin dan Jama'atut Tabligh merupakan kelompok yang paling besar dan paling dahsyat tipu muslihat dan tipu dayanya terhadap manhajus salafi dan para pengikutnya. Firqoh yang paling besar ya perencanaannya untuk menghancurkan dan membumi hanguskan yang namanya atau menghancurkan yang namanya al-manhaj al-azim ini. Ya, dan telah merencanakan untuk memerangi manhajus salafi dan para pengikutnya di markas-markas mereka. Dan mereka dengan seizin Allah Jalla wa'ala mampu dan bisa memiliki kemampuan untuk merusak banyak dari orang-orang yang telah menisbahkan diri mereka dari menisbahkan diri mereka kepada al-manhajus salafi di jaziratul Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala kata Syekh Rabi hafizahullah taala membalas dan mengembalikan rencana-rencana jahat mereka, konspirasi-konspirasi mereka ke leher-leher mereka sendiri dan Allah selamatkan Islam dan kaum muslimin serta para pemudanya dari cengkraman cakar-cakar mereka. Kemudian kata Syekh Rabi Hafizahullah taala, Thumma aqada bab al ashar." Kemudian Syekh An-Najmi rahimahullah taala setelah menjelaskan atau memaparkan bab ke-10 beliau kemudian menulis bab yang ke-11 yang berisi fi bayani wujubis sair ala manhajin nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berisi penjelasan akan wajib akan wajibnya berjalan mengikuti manhajnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam serta beliau membawakan beberapa dalil penguat dari kewajiban tersebut. Wal babu tsani asyar kemudian bab yang ke-12 ialah berisi fi dzammil bid'i wal mubtadi'in. Berisi tentang celaan terhadap kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Wal babi tsalits asyar dan kemudian bab yang ke-13 ialah fi fadlil iltizami bis sunnah wa mutaba'atiha وضمنها فصلا في الفرق في الفرقة الناجية المنصورة وظهورها على من خالفها بالحجة والبرهان بعد تميزها بالتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة Bab yang ke-13 adalah bab yang berisi dan beliau jelaskan tentang keutamaan beriltizam, keutamaan selalu berpegang teguh terhadap sunnah, selalu mengikuti ajaran sunnah, dan beliau atau bab ini memuat satu pasal penting tentang Al-Firqah An-Najiyah Al-Mansurah, kelompok yang diselamatkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dan kemenangannya Allah menangkan kelompok Al-Firqatun Najih Al-Mansurah terhadap siapapun yang menyelisihinya. Allah menangkan dengan hujjah. Allah menangkan dengan Al-Burhan. Setelah enam, setelah apa? Setelah enam terbedakan dengan jelas sikap at tamasuk sikap berpegang teguh dan konsisten dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan di atas ajaran salaful ummah. وختم كتابه القيم بخاتمة ضمنها بيان خصال رديئة عند الطائفتين عقائديا ومنهجيا وعمليا بلغت خمس عشرة خصلة نعم. Kemudian Syekh Ahmad rahimahullahu taala menutup kitab ini Al-Maurid Al-Adbuz Zullal barakallahu fikum dengan sebuah penutup yang memuat penjelasan tentang ciri-ciri yang rendah. Ciri-ciri kerendahan dua kelompok tadi itu, kelompok Ikhwanul Muslimin dan Jamaatul Tabligh. Kerendahan dari sisi akidah, kerendahan dari sisi manhaj, dan kerendahan dari sisi uh, amalan sampai pada apa? Sampai pada 15 poin. Kama dhammanaha da'watu lil qurra al-kiram mimman khada'a bihataini at taifatain wa manahijiha al-mubtadi'ah al mubtadiah ila qira'ati hadzal kitab bi kulli tajarrudin wa insaf dan demikian pula beliau sertakan nam ajakan seruan kepada para pembaca yang mulia yang sempat tertipu orang-orang yang tertipu dengan dua kelompok ini, kelompok menyimpang ini tadi yang menyimpang dari sisi manhaj-manhajnya yang direkayasa ajakan seruan untuk membaca kitab dan tulisan beliau ini bikulli tajarrudin wa insaf dengan penuh sikap yang murni dan sikap yang sportif ya sikap yang sportif wa khasatan al makhdu'ina min ahli al mamlakatil al saudiyah terkhusus orang-orang yang tertipu dari kalangan penduduk kerajaan Arab Saudi alladzina tarabbau ala tauhid yang mana mereka semuanya terdidik di atas tauhid wa ayyang luru ila makatabahu ainil haqqi wal adl dan agar mereka merenungi tulisan beliau ini dengan uh, dengan kacamata al-haq dan penuh keadilan. Nas'alullah ayyan fa'abi hadzal kitabi al-qayyimi ay yuhaqqiqa bihi al-ghayata allati yas'a ilayha kullu muslihin mukhlishin wa minhum al-muallif hafizahullahu ta'ala wa waffaqahu wa salakahu fi adad fi ad, fi idad al-mujahidin ad-da'ina ila Allah bil hikmati wal mau'izati al-hasanah inna rabbi lasami'ud du'a dan kami dan kami memohon agar Allah tabaraka wa taala menjadikan kitab ini bermanfaat kitab yang bagus yang lurus ini tadi Allah jadikan bermanfaat dan Allah wujudkan tujuan yang diupayakan oleh setiap mus, muh, eh, muslih, setiap para pembaharu yang mukhlis, yang ikhlas. Di antaranya ialah insya Allah ta'ala al-muallif yaitu al-imam Ahmad ibn Yahya an-Najmi rahimahullahu ta'ala. Dan ini beliau sebutkan hafizahullah karena beliau memberikan kata pengantar ini di masa Syekh Ahmad Najmi sebagai penulis masih hidup dan semoga Allah Jalla ala mengampuni dosa-dosa beliau dan menjadikan, memasukkan beliau dalam barisan para mujahidin yang mengajak umat dan kaum muslimin kembali kepada Allah dengan penuh hikmah dan mau'izah hasanah eh, dan sesungguhnya Rabbku yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Rob yang maha mendengarkan doa. Kata bahu Rabi ibnu Hadi al-Madkhali, kata bahu Rabi ibnu Hadi Umair al-Madkhali sebagai Udu Hayati Tadris bil Jamiatil Islamiyah, anggota enam anggota staf pengajar di uh, atau anggota dosen staf pengajar di kampus Islam Kota Madinah ditulis pada tanggal 22 Rojab tahun 1417 Hijriah yang lalu. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita memasuki barakallahu fikum muqaddimah dari sang muallif yakni Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahmatullahi taala alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih Kami yuhibbu rabbuna wa yardah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فقد نعم بلينا في هذا الزمان bimanahij da'wiyah kata Syekh setelah beliau memuji Allah tabaraka wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beliau menyatakan sungguh kita semuanya telah diuji diberi bala oleh Allah tabaraka wa taala di zaman ini manahij dakwiyah dengan adanya manhaj-manhaj metode-metode dakwah yang baru. Wufidat ilaina takhallutul haqqi bil batil yang disusupkan kepada kita disusupkan kepada kita naam percampuran al-haq dengan al-batil was sunnah bil bid'ah tercampurnya sunnah dengan bid'ah wal ma'ruf bil munkar tercampurnya ma'ruf dengan kemungkaran bal tastamirru syirku ahyanan wa taj'aluhu dinan yudanullahu bih dan bahkan terus menerus kesyirikan itu barakallahu fikum terkadang dijadikan sebagai agama yang dengannya Allah jalla wa ala diibadahi faqad kanat wa ma zalat biladuna min aqsaha ila aqsaha ay biladul haramain تحت الحكم السعودي تدين بالمنهج السلفي حاكمين ومحكومين قادة ورعية dzukuran wa inathan, sigharan wa kibara. Dan sedari dulu dan terus menerus hingga sampai saat ini kata beliau. Sampai saat Syekh menulis kitab ini. Bila duna negeri kami dari ujung ke ujung. Ya. Yaitu Biladul Haramain, negeri dua tanah suci. Yaitu negeri dua tanah suci negeri, eh, negeri kerajaan Arab Saudi, tahtal hukmi Saudi, semuanya berada di bawah hukum kerajaan As-Saudi, kerajaan As, uh, uh, kerajaan Arab Saudi. Yang beragama memeluk al-manhajus salafi, entah hakimin wa mahkumin dari kalangan pemerintah maupun mahkumin, orang-orang yang dihukum Ya, maksudnya, maksudnya adalah qadatan wa ra'iyah. Dari kalangan pemimpin maupun rakyatnya. dzukuran wa inathan. Gak laki-laki, gak perempuan. gak kecil, gak besar. Semuanya apa? Berhukum dengan hukum ahlus sunnati wal jamaah mengikuti al-manhajus salafi. Falamma ufidat alaina tilkal manahij أفسدت عقول بعض الشباب فاستبدلوا بالمنهج manhaj الحق منهج أهل السنة والجماعة wal jamaah منهجا حركيا سياسيا ثوريا ketika disusupkanlah manhaj-manhaj dan metode-metode dakwah baru tersebut maka akal kebanyakan syabab ya akal para syabab pun dirusak. Sehingga mereka meminta yang tadinya al manajus salafi yang al-haq, manhajnya ahlus sunnah wal jamaah, mereka minta diganti untuk apa? Diganti dengan manhaj harokian, siasian, thaurian. Manhaj eh, organisasi-organisasi pergerakan penuh politik dan thaurian dan revolusi. Ya, penggantian sistem secara apa? Secara Eh, radikal. Fastadalu bis sunati bid'ah. Maka mereka meminta anak-anak anak-anak muda yang terpengaruh dengan kelompok-kelompok sesat ini tadi dengan manhaj-manhaj baru ini tadi, mereka minta diganti yang tadinya sunnah diganti dengan bid'ah. Wabil haqqi batila. Nah, mereka meminta al-haq diganti dengan kebatilan. Tanakkaru likulli sahibi wa ma'ruf. Mereka berganti yang tadinya tunduk yang tadinya penuh hormat ihtiram menghormati nam berganti sekarang mengingkari dan bersikap kurang ajar terhadap setiap orang-orang yang memiliki fadilah dan memiliki apa kema'rufan memiliki keutamaan bal tanakkaru li aqrabin nasi ilaihi min al aba'il musyfiqin wal asatidatil murabbin wal walatil muhsinin fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan bahkan mereka mengingkari kerabat dekat sekalipun dari kalangan eh, enam orang-orang terdekat dari mereka dari kalangan para ayah-ayah mereka yang penyayang dari asatidah yang selalu membina, membimbing mereka, walwulah al-muhsin dan pemerintah yang selalu mencurahkan kebaikan kepada mereka. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wal musibatu annahum yadhunnun annahum 'alal haqqi wa min siwahum 'alal batil wa ya'tabiruna ma fa'aluhu jihadan fi sabilillah. Musibahnya ialah bahwasanya anak-anak muda yang terpengaruh ini tadi mereka berkeyakinan bahwasanya mereka di atas al-haq dan orang-orang selain mereka berada di atas kebatilan dan menganggap bahwasannya apapun yang mereka lakukan itu teranggap sebagai jihad fisabilillah dan wal musibatu ayda annahum yudhhiruna lin-nasi an-nusuka wal ibadata wa yubtinuna fi tanzimatihim sirriyatil itahah bid-duwali na'am al-itahah bid-duwali wa iqamati khilafatin hasba ma za'amu ala anqadhiha fayahsibu man yarahum annahum a'badan nas wa atqahum wa annahum abarran nas bin nas wa atqahum wal haqiqatu annahum yabituna amran dan musibah yang berikutnya juga mereka menampakkan diri terhadap kaum muslimin sebagai orang-orang yang memiliki nusuk, memiliki orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang memiliki uh, naam uh, memiliki adab, tata krama yang baik dan menampakkan diri sebagai ahli ibadah. fi sirriyah dan mereka me menyembunyikan dan menyembunyikan di balik organisasi-organisasi rahasia mereka upaya untuk nah, menggulingkan negara, upaya untuk menghancurkan negara, meruntuhkan negara, wa iqamatu khilafat dan me, dan ingin mengganti dan mendirikan khilafah sesuai dengan anggapan mereka ala angqadhiha. Naam, fayahsibu man yarahum annahum a'badan nas sehingga orang-orang yang melihat mereka mengira bahwasannya anak-anak muda yang tertipu ini tadi sebagai orang yang paling nah, orang yang paling abid, orang yang paling uh, ahli ibadah. Nah, dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dan orang-orang yang melihat mereka menyangka bahwasanya abarun nas bin nas adalah orang yang paling baik eh, paling baik terhadap manusia dan orang yang paling bertakwa wal haqiqah annahum yabituna amran khatiran wa syarrun mustatira. Namun hakikatnya mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan naam e, menyembunyikan sesuatu yang berbahaya dan menyembunyikan kejelekan yang akan merata kemana-mana. Fahum ashbahun nasi bil khawarij alladzina qala anhum nabiyul huda sallallahu alaihi wa alihi wasallam walladzi la yantiqu anil hawa li ashabi ridwan li ashabihi ridwanullahi alaihim تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية namun hakikatnya barakallahu fikum mereka adalah orang yang paling mirip sekali terhadap kelompok sesat khawarij yang telah disebutkan oleh Nabiul Huda Sallallahu alaihi wasallam yang tidaklah berbicara dengan hawa nafsu sebagaimana sabda beliau yang beliau sampaikan kepada para sahabat beliau radhiyallahu alaihim tahqiruna salatakum inda salatihim mereka ini yang tertipu ini tadi mirip seperti ini kondisinya kalian akan ya merendah, akan menganggap eh, merendah salat kalian dibandingkan dengan salat mereka wasiyamakum inda siyamihim akan menganggap rendah puasa kalian dibandingkan puasa mereka menunjukkan apa menampakkan diri sebagai ahlu ibadah menampakkan diri sebagai ahli ibadah. Nah, wasiyamakum inda wa qira'atakum inda qira'atihim dan akan kalian akan meremehkan kiroah kalian bacaan Al-Qur'an kalian jika dibandingkan dengan bacaan Al-Qur'an mereka yang rukuna minaddin namun sayangnya mereka kaum khawarij ini yang rukuna minaddin telah keluar melesat keluar dengan cepatnya dari agama ini murkasah minar romya seperti cepatnya apa busur anak panah itu yang melesat dari apa? Melesat menembus uh, menembus targetnya. Wasafahum fi hadithi Abi Sa'id عند البخاري بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. Dan seperti yang disifati disifati oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam yaitu sifat orang-orang khawarij yang eh, beliau sebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al Bukhari bahwasannya beliau menyatakan yaqtuluna ahlal Islam mereka kaum teroris khawarij itu membunuh eh, kaum muslimin wa yad'una ahlal auth wa yad'una ahlal authan dan membiarkan hidup para penyembah berhala wa qala la in ana adraktuhum la'aqtulannahum Beliau juga menyatakan dan apabila aku mendapati mereka sebelum aku meninggal nanti la'aqatulannahum qatla ad. Andaikan aku mendapati mereka ya, hidupku mendapati mereka akan aku bunuh mereka akan aku perangi mereka seperti diperanginya kaum Ad. Wa qala tuba liman qatalahum aw qataluh. Dan beliau juga menyebutkan dalam sabda beliau, sungguh beruntung siapapun yang berhasil membunuh mereka atau orang yang berhasil dibunuh oleh mereka. Waman adrakam falyaktulhum fa inna fi qatlihim ajran azima liman qatalahum. Dan barang siapa yang mendapati mereka ini masih hidup nanti, naam, hendaknya ia perangi karena sesungguhnya di dalam memerangi mereka itu terhadap uh, eh, dan dalam memerangi mereka terdapat pahala yang begitu besar bagi orang-orang yang berhasil memerangi dan membunuh mereka. Kullu hadha wa ghairuhu ورد فيهم في wasfihim wa حكم قتلهم qatlihim semua dalil-dalil ini dan selainnya yang belum belum sempat disebutkan itu adalah dalil yang warat yang ada barakallahu fikum tentang mereka menyebut tentang sifat-sifat mereka tentang hukum membunuh dan memerangi mereka wa ma dzalika illa li annahum kafarul muslimin dan tidaklah peperangan itu ditasjir, dimotivasi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam terhadap pemerintah kaum muslimin membunuh mereka memerangi mereka kaum muslimin barakallahu fikum untuk bersama dengan di bawah naungan pemerintah memerangi mereka di tasci dimotivasi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam apa sebabnya li annahum kafir muslimin karena mereka mengkafirkan kaum muslimin bima la yajibul kufur dengan alasan-alasan yang tidak bisa dipakai untuk mengkafirkan mereka. Dengan alasan-alasan ya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk mengkafirkan kaum muslimin wa hakamu bistihlal wa hakamu bistihlali dimaihim wal khuruji ala wulatihim alladziina amara Allah azza wa jalla ala lisan rasulih sallallahu alaihi wasallam bi ta'atihim fil ma'ruf wa 'adamil khuruji alaihim hatta wa in darabu dhahra wa akhadul mala wa lam yastabihul khuruj alaihim illa ba'da an kaffaruhum wastabahu dima'ahum wa a'radahum. Naam. Dan mereka kaum Khawarij Kenapa diperangi? Karena mereka di antara alasannya ialah telah, menghu telah menghukumi halalnya darah kaum muslimin bolehnya untuk khuruj memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin yang telah Allah Jalla wa'ala perintahkan melalui lisan Rasulnya untuk ditaati dalam perkara yang ma'ruf dan dilarang untuk khuruj memberontak mereka walaupun punggung ini dipukul oleh mereka walaupun harta harta kita dirampas oleh mereka nah dan Rasul Alaihi salatu tidak pernah membolehkan untuk memberontak mereka illa ba'daan kafaruhum wastabahu dima'ahum wa a'radahum dan mereka walam yastabihul khuruj dan mereka tidaklah kemudian maksudnya mereka kaum khawarij tidaklah membolehkan untuk eh, eh, memberontak nah memberontak eh, pemerintah tidaklah mereka membolehkan untuk memberontak pemerintah kecuali setelah mereka mengkafirkan pemerintah tersebut dan menganggap halal darah mereka dan kehormatan mereka ونحن إذا تأملنا حال أصحاب المناهج المستوردة نجدهم أشبه شيء بالخوارج dan kita apabila mencermati kondisi para pengikut manhaj-manhaj yang diada-adakan yang direkayasa ini tadi maka kita bisa mendapati bahwasanya mereka adalah orang yang paling mirip manhajnya dengan orang-orang khawarij. Fahum yatakallamuna fi hulatil amri wa in kanu muslimin yahkumuna syara' Allah wa yahkumuna bihi fi mahakimihim. Dan mereka membicarakan tentang kekurangan dan aib-aib pemerintah walaupun pemerintah itu dari kalangan kaum muslimin. Walaupun pemerintah itu berhukum dengan syariat Allah dan berhukum dalam mahkamah-mahkamah mereka wa in kanu muwahhidin wa yudarrisu tauhid fi madarisihim walaupun mereka adalah ahlu tauhid dan mengajarkan tauhid di madrasah-madrasah dan lembaga-lembaga pendidikan mereka entah yang formal pun yang eh, entah yang di madrasah di sekolah maupun di ma'ahid di ma'had-ma'had mereka wa jami'atihim dan dari kampus-kampus mereka wa in kanu yanshuruna al-ilma syar'iyya wa yashji'una 'ala ta'allumihi wa ta'limihi walaupun pemerintah itu menyebarkan ilmu syar'i dan memotivasi untuk mempelajari uh, mempelajari dan mengajarkannya tetap dikafirkan tetap diberontak kullu dzalika lam yamna'hum an yas'ayastabihu a'radal wala wal ulama' yubahituhum bima laisa fihim. Nah, semua ini alasan-alasan ini tidak mencegah mereka para pengekor manhaj-manhaj yang direkayasa yang baru-baru tersebut untuk kemudian mereka menghalalkan kehormatan-kehormatan pemerintah, kehormatan para ulama dan mereka melakukan buhtan. Melakukan apa? Eh, melakukan kedustaan-kedustaan bima laisa fihim berdusta pada perkara-perkara yang tidak ada pada diri pemerintah dan ulama wa yanshuru masalibahum inka inkana walabut ayyakuna indahum ma lam yusallim minhu ahadun minal bashar min ajli ayazra'u bughdahum fi qulubin nasi amatan wan nashi'ati min tullabil ilmi khasatan وتوطئة للخروج عليهم مع أن عقيدة أهل السنة والجماعة تمنع ذكر مثل بالولاة fil mujtama'at wa 'ala al-manabir wa in kanat haqiqatan lima fi dzalika minal mafasid. Nah, kemudian kata Syekh Ahmad Najmi rahimahullahu taala wa yanshuru masalibahum dan mereka para pengekor manhaj-manhaj baru ini tadi kemudian menyebarkan ketergelinciran-ketergelinciran, kekeliruan-kekeliruan pemerintah. Ingkana walabut ayyakuna indahum. Walaupun memang ternyata pada diri pemerintah memang ada kekurangan. Nah, malam yaslam minhu ahadun minal bashar dan tidak akan pernah selamat satu manusia pun dari aib min ajli ayazra'u Kenapa mereka lakukan itu min ajli ayazra'u bughdahum fi qulubin nasi amatan untuk menanamkan kebencian-kebencian terhadap pemerintah di hati-hati kaum muslimin secara umum wan nasyati min tulabil ilmi khasatan dan menanamkan kepada para tulabul ilmi yang pemula ini tadi secara khusus tawti'atan lil khuruj ingin apa supaya tergapai upaya mereka untuk khuruj memberontak terhadap pemerintah ma'anna akidat ahli sunnah wal jamaah dalam keadaan keyakinan dan akidah ahli sunnah wal jamaah tamna'u dzikra masalibal wulah melarang untuk menyebutkan kekurangan-kekurangan pemerintah fil mujtama'at yang menyebutkan kekurangan-kekurangan mereka di hadapan keumuman kaum muslim keumuman masyarakat wa alal manabir apalagi sampai diunggah disampaikan di atas mimbar-mimbar wa ingkanat hakikatan lima fi dzalika minal mafasid walaupun secara hakiki pada tindakan dan upaya tersebut akan ada kerus berbagai kerusakan yang banyak wa yarawna an wajiba ala ahli ilmi nam nasihatahum sirran wa bilayyin al qaul li anna Allah ta'ala qala li Musa wa Harun alaihi assalam idhaba ila fir'auna innahu tagha فقولا له قولا لينا لعله يتذكر aw يخشى Dan bahwasannya wajib bagi para ulama untuk menyampaikan nasihat kepada pemerintah secara sirron, secara rahasia, wabilainin minal qawul, dan dengan ucapan yang baik, yang lembut karena Allah Subhanahu wa taala naam berkata kepada Nabiullah Musa dan Harun alaihi wassalam, idhaba, idhaba, pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, innahu togo, karena sesungguhnya dia adalah orang yang melampaui batas fakula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha dan sampaikan kepada mereka nasihat yang lain yang penuh dengan kelemah lembutan Mungkin barangkali dengan itu ia jadi ingat dan kemudian takut. Fa'amara bilayyinil eh, qawul li fir'aun alladhi da'ar rububiyyah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertutur kata yang baik kepada Firaun dalam keadaan dia telah mengklaim uh, eh, ar-rububiyah mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala mencipta, mengatur alam semesta dan juga memberi rezeki idan faghairuhu min babi aula maka yang selain pemerintah yang selain Firaun yang tingkat kejahatannya di bawah Firaun itu lebih aula lebih pantas untuk diperlakukan demikian barakallahu fikum jami'an ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah kemudian kata Syekh Ahmad uh, rahimahullahu taala thumma alam Kemudian fahamilah, ketahuilah anal khuruja yang qasmu ila kismain. Bahwasanya pemberontakan itu terbagi menjadi dua jenis. Khurujun bil qawli wa huwa dzikrul mathalib alanan fil majami' wa ala ru'usil manabir li anna dzalika yu'addu 'isyanan lahum wa tamarrudan 'alaihim wa بالخروج عليهم khuruj لعدم الثقة فيهم li للناس عليهم وهو أساس للخروج الفعلي وسبب له. yang pertama jenis yang pertama ialah pemberontakan dengan alkohol dengan ucapan yaitu dengan menyebutkan berbagai ketergelinciran dan kekurangan-kekurangan pemerintah alanan secara terbuka fil majami' di masjid-masjid jami' wa ala ru'usil manabir dan di atas di, di atas mimbar-mimbar li anna dzalika yu'addu isyanan karena perkara tersebut teranggap sebagai bentuk kemaksiatan dan penentangan terhadap mereka sikap durhaka terhadap pemerintah wa igra'an bil khuruji alaihim. Nah, dan itu merupakan perkara yang bisa membangkitkan pemberontakan terhadap pemerintah. Wazar Ali adami dan menanamkan rasa tidak percaya terhadap mereka sekaligus bentuk provokasi terhadap kaum muslimin untuk memberontak mereka. Wa wa asasun khurujil fi'li. Ini itu merupakan landasan pemberontakan yang bersifat apa? fisik dan merupakan penyebab. Berawal dari mana? Dari sini. Pemberontakan dengan ucapan ini dulu asasnya. Ya, kalau nggak kalau tidak pakai apa? Tidak pakai nah, lisan, tidak pakai provokasi, ya, ya nggak jalan. Harus pakai provokasi dulu, ya harus pakai provokasi dulu barakallahu fikum. Pakai provokasi dulu ya ini. Jenis yang pertama, provokasi yaitu pemberontakan dengan apa? Dengan ucapan. Barakallahu fikum. Ini yang pertama dan ini yang berbahaya. Dan ini yang berbahaya oleh karena ya para ulama bangkit menghadapi mereka, para provokator-provokator tersebut yang ingin menggulingkan dan memberontak pemerintah kaum muslimin wa inna ma harramallahu ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam al khuruja ala ala al wulah ala al muslimin lianna fihi mafasida azimatan la ya'ti 'alaiha al hasr min ahammiha izhaqun nafs al muslimah al bari'ah dan Allah Subhanahu wa taala hanyalah mengharamkan tindakan tersebut pemberontakan ya entah pemberontakan dengan kaul dengan ucapan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam pemberontakan terhadap pemerintah kaum muslimin karena memang pada tindakan memberontak terhadap pemerintah terdapat sekian banyak kerusakan-kerusakan yang begitu besar yang tidak bisa dibatasi layak alaihi al-hasr tidak bisa tidak ada pembatasan baginya artinya apa sangat banyak dan sulit dibatasi Wa min a, nah min ahamiha izhaqun nafs. Dan di antara kerusakan yang terbesar ialah apa? Tertumpahnya darah kaum muslimah yang suci, yang bersih, yang tidak bersalah. Wa min hasafkud dima'il ma'sumah. Ya. Demikian pula apa tertumpahnya darah yang tidak bersalah. Wa min hastihlal furuj al-muharramah. Sampai pada apa? Di antaranya dihalalkan dan dibolehkannya naudzubillah perzinahan nasallallahu alaihi wal afiyah ya kehormatan dijarah wa minha nahbul amwal dan begitu pula dan perampokan terhadap harta-harta penjarahan terhadap harta-harta wa minha ikhafatut turuq dan menebarkan teror di jalan-jalan wa minha fashwil ju' badalan min raghdil aish wal khauf بدل من الأمن والقلق بدل الطمأنينah وهذا كله في الدنيا dan diantaranya pula ialah ikhafatut turuk, menebarkan teror di jalan-jalan. Dan juga tersebar luasnya kelaparan sebagai ganti dari apa? Dari kehidupan yang penuh dengan nah, yang eh, kehidupan yang aman, tentram, ya makmur dan diganti dengan apa dengan teror keamanan diganti dengan eh, dengan apa dengan teror ya dan juga naam kegelisahan mengganti si eh, mengganti apa tumak nina ini semuanya adalah mafsadah mafsadah dan kerusakan kerusakan yang terjadi di dunia akibat dari barakallahu fikum pemberontakan akibat dari pemberontakan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan adapun akibat dari pemberontakan di akhirat, insya Allah akan kita baca penjelasan dari Syekh An-Najmi rahimahullah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihada. Wassalamualaikum wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh